لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita kembali mengkaji materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang terfokus dalam bidang tafsir dan hadis. tafsir tentunya adalah tafsir Al-Quran dan hadis ini adalah sabda Nabi dan atau sabda atau ucapan para sahabat yang memberikan penjelasan tentang eh, ayat-ayat Al-Quran. Kan oh, iya. Kitab yang masyur sekali yang menjadi pegangan banyak kaum muslimin di seluruh dunia adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir seorang ulama dari Syria dari Damaskus bermazhab Syafi'i dan wafat pada tahun 774 Hijri. Ya. Kita akan mempelajari sebuah ayat yang berkaitan dengan politik dan hadis-hadis tentang politik. Ya. Sekaligus kita menepis bahwa Islam itu tidak ada uh, unsur politiknya. Ya. Ada orang menganggap bahwa Islam itu ngurusi masalah najis saja gitu. Ada yang menulis di koran ulama itu tahunya kan fikih fikih itu kan cuma masalah najis, masalah sholat, jadi nggak bisa berbicara, nggak punya hak berbicara untuk masalah yang berkaitan dengan kenegaraan, pemilu dan sebagainya. Salah satu ayat yang berkaitan dengan politik adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا عتيوا الله وعتيوا الرسول Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kamu kepada Allah Maksudnya menaati apa yang ada di dalam Al-Quran Dan taatlah kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya menaati apa yang ada pada sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Wa ulil amri minkum dan dalam kurung taatlah pula kalian kepada ulil amri dari kalian. Fa'in tanaza'tum di syai'in apabila kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah, farudduhu ila wa Rasul, kembalikanlah itu kepada Allah, kepada Al-Qur'an wa Rasul dan kepada Rasulullah, kepada sunnah atau hadis apabila kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan itu adalah lebih baik dan sebaik-baik cara pengembalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang mukmin atau orang-orang muslim Mukmin itu sama dengan muslim kalau disebut secara terpisah Iman juga sama dengan Islam kalau disebut secara terpisah. Tapi kalau disebut secara bersamaan, maka iman itu adalah perbuatan-perbuatan batinia Sedangkan Islam adalah perbuatan-perbuatan lahirian. Oleh sebab itu ketika Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Maksudnya Wahai orang-orang Islam, sama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri. Minkum ulil amri itu dari kalian. Kalian siapa? Orang-orang beriman. Siapa ulil amri itu? Menurut penafsiran Ulil amri itu adalah para pemimpin negara yang kemudian lazim disebut umarok dan juga para ulama. Ya. Memang pada masa-masa awal pembedaan atau pemisahan antara ulama dan umarok itu tidak ada. Bahkan pada masa-masa lalu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, setiap nabi itu adalah pemimpin negara dan pemimpin agama. Dia adalah bagian dari umaroh, dia juga ulama. Demikian pula Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang empat. Tapi belakang kemudian pekerjaan Umar itu kemudian terpisah dengan ulama. Ulama sendiri, Umar sendiri. Ya. Ayat ini memberikan isyarat menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pemimpin umat Islam itu ada dan harus ada. Dan pemimpin umat Islam dari kata-kata minkum harus dari umat Islam. Pemimpin umat Islam tentu dari umat Islam. Atau dengan kata lain, Pemimpin umat Islam harus beragama Islam. Dari kata-kata minkum di sini. Maka menurut para ulama menegakkan kepemimpinan itu atau yang disebut dengan nasul imam menegakkan kepemimpinan imam bukan imam dalam sembahyang imam dalam kenegaraan pemimpin bangsa itu hukumnya wajib. Apapun istilahnya, apa namanya imam, apa namanya khalifah, apa namanya raja, namanya sultan, namanya presiden, namanya amir dan sebagainya. Itu istilah aja. Tapi substansinya adalah pemimpin umat pemimpin bangsa. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat Rasulullah wafat pada hari Senin tapi para sahabat tidak segera mengubur Rasulullah padahal mengubur mayat itu wajib dan lebih cepat, lebih bagus. Hari Senin wafat sampai hari Selasa baru hari Rabu Rasulullah dimakamkan. Mengapa? Karena belum terpilih khalifah pemimpin umat pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin sidang dalam bahasa sekarang antara dalam tanda petik partai muhajirin dan partai ansor muhajirin adalah pendatang dari Mekah ansor adalah pribumi Madinah bagi muhajirin bagi ansor masing-masing berpendapat pemimpin harus dari kalangan muhajirin Kata Ansor, pemimpin harus dari kalangan Ansor. Hari pertama, sidang alam. Hari kedua, muncul pemikiran. Minna amirun wa minkum amirun. Kita belah dua dari pemimpin. Dari kalangan Ansor ada pemimpin, dari kalangan Majirin ada pemimpin. Hari ketiga, tercapai kesepakatan setelah disampaikan sebuah sebuah hadis yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy pemimpin bangsa itu dari suku Quraisy ini adalah hadis sahih dari Nabi mereka akhirnya menerima dan melantik dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, khalifah itu artinya pengganti dari yang tidak ada, khalifah. Maka manusia itu bukan pengganti Allah, enggak ada itu. Orang mengatakan manusia itu khalifatullah di bumi itu. Kalau khalifah Allah berarti Allahnya nggak ada, udah mati, Khalifah di bumi boleh karena manusia itu dari generasi ke generasi menggantikan satu sama lain. Saya tidak bakal terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, maka baru mayat Rasulullah dimakamkan. Apa artinya? Artinya bagi para sahabat menegakkan kepemimpinan itu lebih penting daripada mengubur Padahal mayatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun orang dari sahabat yang mengatakan, baik, kubur dulu Rasulullah, baru kita pilih pengganti. Tidak ternyata inilah ijma konsensus para sahabat Nabi bahwa menegakkan kepemimpinan bangsa, kepemimpinan negara itu lebih penting, lebih wajib daripada mengubur mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urgensinya menegakkan kepemimpinan. Dalam Islam mengapa wajib? Sebab Islam bukan hanya agama yang mengatur individual antara dia dengan penciptanya. Tapi Islam juga sekaligus mengatur antara masing-masing makhluk yang namanya manusia ini dengan makhluk sesamanya yang sama-sama manusia juga dengan makhluk yang lain dengan binatang dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya oleh sebab itu agama Islam bukan semata-mata agama personal, agama individual, tetapi Islam adalah agama individual dan sosial. Oleh sebab itu, untuk mengatur sosial, Islam memberikan aturan-aturan. Bagaimana antara seorang hakim dengan yang dihukumi, terdakwa, antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin, antara orang yang satu dengan orang yang lain, dan itu tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya pemimpin bangsa. Maka dalam konteks Indonesia memilih pemimpin yang disepakati di Indonesia dalam bentuk pemilihan umum lima tahun sekali menurut hukum Islam itu wajib dilaksanakan. Setelah pemimpin terpilih dan mekanisme pemilihan pemimpin tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut pula dalam hadis. Oleh itu, para ulama membolehkan apa mekanisme pemimpin kepemimpinan itu melalui pemilihan. Seperti tadi yang kami sebutkan pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui pemilihan atau melalui penunjukan alias pengangkatan seperti diangkatnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu menjadi khalifah dua metode yang diwariskan atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat senior ini kemudian berkembang. Yang pertama menjadi sistem republik di mana untuk mengangkat seorang pemimpin melalui pemilihan. Yang kedua melalui penetapan, penunjukan atau pengangkatan yang ini kemudian berkembang menjadi sistem kerajaan melalui penunjukan dari raja sebelumnya. Ini yang disebut dengan wilayatul ahdi. Ini berkembang. Maka dua-duanya dibolehkan dalam itu. Mau pilih yang pertama silahkan, mau pilih yang kedua silahkan. <clears throat> Karena tidak ada sistem yang disebut atau cara yang disebut dalam Al-Quran hadis tapi yang disebut adalah bahwa pemimpin punya tanggung jawab pemimpin umat bertanggung jawab salah satu tugasnya adalah menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini itu yang menjadi sasaran. Oleh sebab itu, dalam berbagai hadis ya, disebutkan alaikum bisam'i wa ta'a kamu wajib taat kepada pemimpin wa in tu'miru alaikum abdun habasyun ka'anna fi ra'sihi zabiba Meskipun yang jadi pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, Abyssinia. Budak hitam, rambutnya keriting, seperti ada anggur-anggur kering di kepalanya. Kalau itu menjadi pemimpin kalian, kalian harus taat. Tapi ketaatan itu sepanjang tidak dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah. Bolehkah kita melengsarkan pemimpin? Ada dua kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib taat dan kita tidak boleh satu senti pun punya perasaan untuk tidak taat kepada pemimpin. Bahkan disebutkan dalam hadis barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin meskipun hanya sedekah. Ini sebuah kiasan sedikit. Maka apabila dia mati dalam keadaan tidak taat kepada pemimpin, dia mati dalam keadaan jahiliyah alias mati kafir. Orang Islam yang tidak taat kepada pemimpinnya. Ini kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Yang kedua, bolehkah kita melengserkan memakzulkan pemimpin? Ada dua keterangan dari hadis. Yang pertama, tidak boleh kita memakzulkan pemimpin. Kecuali apabila pemimpin kita telah melakukan perbuatan kekafiran yang nyata, yang jelas. Kalau jelas pemimpin kita itu adalah seorang yang kafir, seorang yang keluar dari Islam, kita boleh melengkarkan pemimpin itu. Kita boleh tidak taat lagi. Tapi kalau pemimpin kita itu hanya pernah masuk ke gereja, kita tidak boleh. Ini keterangan dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Dalam keterangan hadis Nabi riwayat Imam Muslim ada keterangan begini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Nanti kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kalian sukai dan kalian juga tidak sukai." Kita punya pemimpin, mungkin kita senang dengan pemimpin, kita punya pemimpin, mungkin tidak senang dengan pemimpin kita. Dolim dan sebagainya. Maksiat, koruptor, tapi sudah kita pilih tadinya itu. Bagaimana boleh kita lancarkan? Kata Rasulullah, ketika para sahabat mengatakan, Abad nasribuhum bisaib ya Rasulullah, bolehkah kami lengkarkan mereka dengan pedang-pedang kami? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak boleh. Ma'akomu fikum as Selama dia masih mau sholat bersama kalian, maka tidak boleh pemimpin dilengketkan. Meskipun kamu nggak senang, meskipun dia zalim pada kamu. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa seorang pemimpin yang dilengkarkan akan mendatangkan bencana-bencana yang lain? musibah-musibah yang menimpa umat yang lain akan menimbulkan bahasa sekarang anarkisme ketidaktaatan kepada pemimpin akan menyebar di mana-mana dan itu lebih berbahaya daripada membiarkan seorang pemimpin meskipun dia hanya tidak kamu sukai. Bapak-bapak dan ibu ini sekedar pengantar barangkali. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan materi-materi lain. Barangkali ada pertanyaan sekitar ini, kami persilakan. Silakan maju ke depan. Ya, ada mic di sini Pak. Silakan kalau ada yang bertanya. Kita punya waktu sampai jam 1, masih ada waktu 10 menit. itu kalau tidak salah dengar tadi adalah juga diangkat. Ya, kesepakatan adalah mungkin ada yang diangkat, ada yang diangkat, ada atau, yang dipilih. Ya, atau dipilih pak. Tapi pada satu saat dalam kenyataan kehidupan berbangsa atau bersuku itu suatu saat pasti ada muncul yang karena kebutuhan-kebutuhan yang kondisional pasti muncul adalah yang namanya yang pemimpin tadi itu adalah pertanyaan saya adalah saya terakhir tidak meskipun dia boleh juga kita dilarang untuk memaskulkan karena akan membawa mudarat yang lebih banyak. Cuman persoalannya pemimpin ini kan bergradiasi mulai yang rendah tingkat kalau di, di kehidupan sehari-hari mulai dari yang RT sampai presiden masih Yang mana yang sebenarnya yang disebut pemimpin yang Terima kasih. Baik, jadi begini uh, dikatakan tidak boleh dimakzulkan meskipun dia dolim selagi dia masih mau sembahyang atau dia tidak mengerjakan perbuatan yang jelas kafir ya. Ini jangan diartikan kemudian oh itu dolim kita angkat, kita pilih bukan. Jadi mungkin kita ketika kita pilih dia itu bagus gitu ya. Tiba-tiba kemudian dalam pertengahan-tengah jalan dia tidak baik apa dimaksudkan. Selagi dia masih sembahyang atau dia tidak melakukan perbuatan kekafiran yang nyata, itu tidak di, boleh dimaksudkan, tidak boleh dilengkarkan. Nah konteks ini kalau Rasulullah menerangkan hadis ini itu bisa berarti pemimpin tingkat nasional juga pemimpin tingkat lokal gitu ya saja presiden atau gubernur lah gitu ya ya itu kan dengan lokal ya selagi masih mau sembahyang kita tidak boleh memakzulkannya. Jadi ada ungkapan satu hari sebuah negara, sebuah bangsa tidak memiliki pemimpin itu lebih buruk daripada satu tahun punya pemimpin tapi balik. Jadi disinilah korensi kepemimpinan dalam Islam harus ada. Memang ya, kita harus mencari yang ideal. Tapi kalau sudah tidak mungkin sama sekali dan ternyata begitu, ya memakzulkan pemimpin akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan hal yang negatif yang lebih berbahaya daripada dia dibiarkan seperti itu. Bahayanya lebih besar. Makanya para ulama mengatakan Nabi tadi melarang, selagi dia masih sholat, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak sholat, dia sudah melakukan perbuatan yang jelas kafir, silakan turunkan. Boleh dimasukkan. Gitu. Maka saya katakan tidak boleh kaum muslimin mengangkat pemimpin untuk mereka. Ternyata dan pemimpin yang diangkat adalah orang yang bukan muslim. Dengan kata-kata mitbus tadi dengan kesepakatan para sahabat dan para ulama sepanjang masa sampai sekarang tidak boleh umat Islam memilih pemimpin mereka dari orang yang bukan Muslim. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau boleh penjelasan begitu, bagaimana terhadap atau dengan kata lain, apabila seseorang itu non Muslim, artinya dengan kata lain boleh dong kita memasukkan satu yang kedua, bagaimana terhadap apabila pemimpin kebetulan kami tidak memilih karena aturan mainnya apabila yang terbanyak dia dijadikan pemimpin. Apakah itu juga berlaku seperti yang Ustaz eh, utarakan yang pertama? Kita nggak memilih, padahal menurut syariat Islam kita wajib memilih. Kita nggak memilih itu kenapa dulu? Ya. Apa kita yang tidak mau memilih? Itu melanggar syarat Islam. Bisa berdosa. Apa kita tidak memilihnya karena belum memenuhi syarat? Misalnya seorang anak belum umur atau udah punya umur dewasa tapi gila, gitu kan? Atau seperti yang terjadi kemarin misalnya itu yang katanya disebutkan ada 47 juta kehilangan hak pilih karena nggak dapat undangan. Nah, itu lain kalau seperti itu. Itu namanya bukan golput itu, itu digolputkan, itu dizalimi. Maka orang seperti itu mestinya punya hak untuk menuntut mengapa saya tidak diundang. Mengapa saya tidak diberi kartu untuk memilih padahal kami punya hak untuk memilih punya hak pilih hak pilih itu adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih namanya hak pilih itu kan ya akhirnya saja itu ya ya nanti tergantung kesepakatan kita kesepakatan kita bagaimana apa yang tercantum misalnya dalam contoh yang konkret undang-undang pemilu apakah misalnya seperti pemilu yang baru lalu ini dapat disahkan menurut undang-undang dan undang-undang itu adalah bikinan kita semuanya atau wakil-wakil kita semuanya. Kalau itu sah berarti pemimpin yang akan datang legitim Tetapi kalau tidak sah undang-undang kita berarti kita harus mengulang lagi, membuat pemimpin lagi karena yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi. Jadi inilah maka perlunya ya Makanya para ulama tidak pernah mengatakan ya, memilih pemimpin itu adalah hak, tidak pernah dibahas dalam. Tapi itu kewajiban. Ya. Memang ada istilah hak dalam Islam, yang namanya hak dalam Islam itu itu dapat dimiliki seseorang tapi juga seorang yang punya hak, hak itu dapat dijual, dapat diwariskan, dapat diberikan. Pertanyaan sekarang, hak pilih itu boleh nggak diberikan pada orang lain? Kalau itu hak itu boleh diberikan pada orang lain. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggal dan dia, siapa yang mati dan dia meninggalkan harta dan hak-hak, maka harta dan hak itu adalah menjadi milik ahli waris. kalau tidak tahu hak pilih itu apa, termasuk yang boleh diwariskan misalnya. Saya kira nggak boleh diwariskan tidak boleh juga dijual. Apa ada orang Indonesia? Saya nah, jual, saya punya hak pilih, saya jual pada kamu ya. Ada nggak seperti itu? Kemudian diwariskan pada anaknya? Saya kira nggak ada. Ya. Tadi banyak orang bertanya apakah berdosa orang yang digolputkan? Saya bilang tidak. Yang berdosa adalah yang menggolputkan. Baik, ada yang ngasih silakan Pak. Silakan maju Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, ada sedikit pertanyaan yeah. terkait sama tata cara pemilihan pada saat Rasul eh, sahabat Ustaz. Itu apakah yang memilih itu seluruh rakyat daripada Mekah Madinah pada waktu itu atau hanya eh, alim ulamanya saja yang eh, ilmunya sudah eh, tinggi atau kemudian yeah. itu apa, apa gimana ini terkait dengan implementasi di di, di sekarang dalam sekarang ini Pak Terus yang kedua terkait dengan uh, yang fatwa MUI yang uh, haram Pak Kalau kita lihat bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk tidak mengikuti bila tidak mengikuti pemilu Pak Ustaz. Jangan yang kalau tadi saya ikutan Pak Ustaz bahwa yang diwajibkan itu adalah memimpin memilih pemimpin sedangkan eh, memilih pemimpin itu uh, bukan uh, bukan ke bukan ke uh, metodenya Pak Ustaz. Sedangkan kalau kita lihat sekarang pemilu sekarang ini menghasilkan banyak orang yang dari data itu Pak Ustaz di koran itu sampai satu juta ada yang caleg itu jumlah caleg sekitar satu juta banyak yang uh, kemudian menjadi gila atau seperti itu. Nah. Ekses daripada ini sangat besar Pak Ustaz. Sampai juga biaya yang 70 triliun yang dikeluarkan itu. Terkait dengan itu apakah ada usulan MUI terhadap hasil ini ke depannya apakah akan juga akan mengeluarkan fatwa haram juga terhadap kasus yang hasil ini apa apa mungkin ada ada ada usulan lain mungkin ter, cara yang kedua atau yang gimana yang kita akan ada penunjukan atau atau hanya dipilih dari orang-orang yang orang-orang yang sedih pandai, alim ulama saja, tidak melibatkan seluruh warga yang mengetahui tidak tidak mengetahui, tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa gitu, Ustaz. Sehingga sebab kalau kita lihat ada 40 juta, 40 persen dari 150 juta pemilih, saya takutnya banyak yang tidak memilih. Artinya banyak yang sudah tidak mematuhi MUI. Kalau artinya tidak banyak yang sudah tidak mematuhi MUI, kita takut bahwa kredibilitas MUI menjadi jatuh tidak diikuti oleh warganya umat Islam yeah. sebab MUI hanya politik praktis dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Kita inginnya MUI yang kuat yang ya. diikuti yeah. oleh umat Pak Ustaz. Mohon masukannya. Baik, terima kasih. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika memimpin uh, memilih Sayyidina Abu Bakar itu tidak melibatkan seluruh sahabat. Itu melalui sebuah Ya, mungkin kalau bahasa sekarang perwakilan gitu ya. Istilah dalam uh, fikih politik Islam itu namanya ahlul halli wal abdi gitu ya. Hal itu adalah melepas abdi itu mengikat orang yang dapat mengikat dan melepas ya para para para ahli para cendekiawan seperti itu itu meskipun mungkin nggak pas gitu ya, itu mirip dengan sistem pemilihan yang dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu pemilihan presiden yang tidak langsung kepada rakyat. Jadi melalui wakil-wakilnya di MPR waktu itu. Jadi itu. Nah itu itu yang terjadi seperti itu. Nah kemudian terkait dengan mata MUI. Ya. Yeah. MUI itu mudah-mudahan karena dia MUI itu mengeluarkan fatwa itu karena rasa takutnya kepada Allah. Kalau ada orang bertanya nggak dijawab MUI orang-orangnya akan dicubloskan ke neraka dulu. Itu ada hadis seperti itu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin jamin Orang yang ditanya tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah agama. di agama itu enggak hanya sekedar di masjid ini. Ya. Yang halal haram, mubah, makruh, ya. Wajib itu kan hukum Islam kelima itu itu ada di mana saja. Ya. Di parlemen, di pemilu. Sebab tidak ada gerak manusia di dunia ini yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Tidak ada gerak manusia di dunia yang tidak ada hukumnya. Apakah wajib, apa sunnah, haram, atau makruh, atau mubah. Makanya memilih gerak manusia. Dan itu tentu bukan berarti politik praktis ya, majelis lama itu. Siapa yang tidak memberikan jawaban? Ada orang bertanya, di akhirat akan pasang kendali dengan kendali bara api neraka. Itulah yang menjadi MUI takut kalau tidak memberikan jawaban seperti itu. Jadi Andai kata kok ada orang yang tidak mau taat dengan fatwa itu, ya nggak apa-apa PGMU itu. Yang penting sudah terbebas dari kewajiban menjawab. Ya. Sebut seorang seluruh orang yang nggak mau taat dengan fatwa itu, itu tidak ada masalah. Yang ditakutkan adalah siksa dari Allah kalau tidak mau menjawab. Nah, bagaimana nanti apa keluar fatwa? Kita lihat coba. Sistem pemilihan langsung ini dengan yang tidak langsung. Dulu MPR yang memilih presiden, DPR yang memilih gubernur. Zaman Orde Baru. Sekarang semuanya langsung. Kira-kira itu nanti perbandingan. Ya, baik buruknya itu timbang baik yang mana? Memang sistem langsung sekarang ini ada kebaikannya, ada keburukannya. Di sana juga ada kebaikannya, ada keburukannya. Nanti ditimbang. Kalau kira-kira itu masih mendingan yang tidak langsung, mabarnya nggak terlalu banyak misalnya, itu saya kira kita perlu merekomendasikan agar masa yang datang pemilihan itu nggak usah langsung seperti ini. Biayanya mahal, rumit, apalagi ada sebutkan itu sekarang apalagi yang sekarang itu sudah memilih gambar, memilih nama orang. Tidak semua orang Indonesia itu bisa membaca nama orang. Itu masalahnya itu. Makanya pemilihan paling rumit. Sedunia. Gitu. Saya pernah bertanya di Iran, bagaimana pemilihan presiden di Iran? Gak ada pakai undangan-undangan. Siapa punya KTP? Nah, lihat KTP-nya masih berlaku, sah, dicek di komputer ada, silakan pilih. Ya, di kita sudah punya KTP 47 juta, nggak dapat undangan. Saya di rumah itu ada empat anggota keluarga, saya dapat cuma satu saja. Yang lain nggak dapat semuanya. Datang ke pemilihan, nggak ada katanya suruh ke kelurahan. Kelurahan nanti nggak ada pak nanti ke kecamatan. Kecamatan itu suruh kabupaten. Mantan dulu ke presiden. Ngapain saya gitu? Katanya di TV diterangkan kalau nggak punya kartu panggilan apa C4 apa apa datang aja bawa KTP. Nanti petugas pemilih ibu dapat di mana itu keterangan seperti itu? ada di televisi. Pak, kalau itu pilih aja televisi. Itu. Runyam, rumit runyam seperti itu. Kenapa sih nggak dipermudah aja? Itu? Kalau bisa mudah, kenapa nggak harus yang mudah? Kita bisa mencontoh Iran itu dengan kartu penduduk sudah. Gak ada panggilan-panggilan. Hari ini pilihan silakan punya kartu penduduk, datang. Warga negara Iran dan punya kartu penduduk. Selesai sudah. Nanti di kartu penduduk ada tanda, ah sudah milih misalnya gitu. Mungkin kata ini wah ini pak banyak banyak orang bikin KTP palsu. Sekarang kalau benar ada, Mana madorotnya demi seperti sekarang ini? Lucu banget, sepertiga orang yang punya hak pilih kok bisa nggak milih. Nah, jadi perlu, bukan MUI saja, saya kira itu nanti yang perlu menyarankan. Ya, masalahnya bukan kita jangan alergi terhadap orde baru. Apa yang dikira nanti bagus, meskipun itu orde lama, orde baru, kita pakai. Tidak semua yang di order lama itu jelek, tidak semua yang di order baru itu jelek. Dan banyak di orde reformasi malah lebih buruk daripada dulu orang korupsi kan pribadi-pribadi, sekarang rombongan jamaah korupsi itu. Ya. Dibanding korupsinya saja zaman reformasi itu jauh lebih parah daripada zaman-zaman order lama dan zaman order baru. Korupsi yang lebih parah. Kan ini ditangkap, yang ditangkap berapa, yang tidak ditangkap berapa? Lebih parah. Baik, waktu sudah habis banyak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kita ketemu dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.